timbul disebabkan karena adanya ikatan pernikahan atau ikatan kekeluargaan suami istri. Di dalam sub pembahasan yang kedua ini ada beberapa cabang poin yang disebutkan oleh penulis yaitu kurang lebih ada empat poin maka kita telah membacakan poin yang pertama nah yaitu hilu al-istimta bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari ikat adanya ikatan suami istri dan itu merupakan hak yang harus diwujudkan ditunaikan masing-masing suami istri adalah hilul istimta poin yang pertama halalnya al istimta yaitu pergaulan suami istri nah, dan al istimta ini adalah merupakan hak yang berserikat di dalamnya baina az-zawjain yaitu antara suami istri Nah, kita lanjutkan keterangan penulis rahimahullah hafizahullah taala kata beliau masih dalam menjelaskan poin yang pertama atau cabang yang pertama terkait dengan hilul istimta' wala yakhfa anna hilal istimta' az-zawj bi khususi zawjatihi huwa haqqun khalisun lahu yakhtassu bihi duna ghairihi tidak tersamarkan lagi kehalalan istimta yaitu pergaulan atau senggama dari seorang suami yang khusus terhadap istrinya ini adalah merupakan hakun khalisun lahu hak yang murni untuk suami saja hak yang murni untuk suami saja duna ghairihi tidak untuk yang lainnya. Maksudnya kewajiban uh, uh, hak suami terhadap istrinya dalam hal istimta tersebut itu khusus untuk suaminya, tidak untuk lelaki yang lainnya. Waliyadzubillah. Ya, karena itu telah melalui akad pernikahan sehingga dia sah halal. Ya, adapun untuk lelaki yang lain maka diharamkan seluruhnya ya walaupun dia melakukan melalui akad pernikahan karena asal akadnya diharamkan ya bagi istri yang telah ada suaminya kecuali setelah dia bercerai dengan resmi ya cerai yang syar'i maksudnya dari suaminya maka boleh dia dinikahi oleh yang lain maka kata beliau la yusyariku ahadun ghairuhu fi hadzal haq ya hak suami terhadap istrinya dalam hal istimta tadi tidak berhak yang lainnya ya hak tersebut adalah murni untuk suami madamatir rabitatu zawjiyatu qa'imatan bainahuma selama ikatan pernikahan itu masih tegak di antara keduanya ya maka tidak ada hak dari laki-laki yang lain kecuali suaminya saja satu orang ya satu lelaki yaitu suaminya saja dan dinafikan dari seluruh lelaki. watatabal Wa tatabalwar dilalatu hadzal ma'na min jihati zaujatihi aydan illa yahillu laha al-istimta' illa bi zawjiha. Fatariqu fatariqu istimta'iha wahidun la yaqbalu ta'addud malam lam tufakku rabidatu zawjiyatuhu wa tanqadi iddatuha sudah lepas ya kalau belum lepas maka tidak ada hak istimta selain dari suaminya saja nah atau perceraian yang sudah putus masa iddahnya sudah selesai masa iddahnya jadi walaupun bercerai tapi belum selesai masa iddah diharamkan bagi e, istri atau wanita untuk menikah dengan lelaki yang lain. Ya, walaupun sudah cerai namun masa iddah belum belum selesai. Karena aturan dalam perceraian itu ada masa iddah. Ya, ada masa iddah bagi cerai yang raj'iyah. Bukan cerai yang uh, apa? Qat'iyah yang sudah talak tiga. Ya. Barakallahu fikum atau melalui hulu ya tapi kalau cerai talak raj'iyah maka itu ada masa iddahnya di dalam masa iddah tidak boleh istri seorang seorang istri atau wanita e, menikah dengan lelaki yang lain ataupun memberi syarat untuk dia dinikahi oleh yang lainnya selama dia masih dalam masa iddah لذلك يحرم على الزوجة أن تنكح زوجا آخر وهي في عصمة زوجها oleh karena itulah diharamkan terhadap istri untuk menikah dengan suami lelaki yang lain dalam keadaan dia masih dalam ismah zaujiha dalam masih ikatan suaminya ya dari, dari, dari masih dalam lindungan atau ikatan suaminya baik itu dalam masa iddah ataupun misalnya suami sudah meninggal dunia ya tapi dia masih dalam masa iddah nah jadi istri yang ditinggal mati suaminya juga ada masa masa iddahnya berapa masa iddahnya Hah? siapa yang tahu masa iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya kaum lelaki. Kalau kaum lelaki itu disyariatkan berpoligami sehingga dia bisa mengumpulkan ya istimta itu pada empat istri ya tidak boleh lebih dari empat jika dia mampu berbuat adil boleh empat karena itu uh, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an fakihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thalatha wa ruba nah wa hadzal al-mushtarak kemudian kata Syekh الله وهذا الحق المشترك الأصيل بين الزوجين من أثر من أبا بين الزوجين هو أثر شرعي وطبيعي ناجم عن صحة عقد النكاح hak yang berserikat ya hak dasar yang berserikat di dalamnya suami istri ini yakni hak istimta ya istri uh, punya hak juga diberi istimta ya dan juga suami hak yang berserikat di dalamnya keduanya ini adalah merupakan asar dari syar'i ya hak yang timbul karena pengaruh syariat ya yaitu dengan melakukan akad pernikahan yang sah ya maka diantara uh, eh, hukum yang ditimbulkan darinya adalah bolehnya halalnya istimta dari keduanya idil mutama'in fi maqasid zawaj wa maramihi yudriku annaha la tuhaqqiq la tuhaqqaq illa bihill al-istimta' bainahuma jalban lil maslahati wa dar'an lil mafsadah bagi orang yang mengamati ya memperhatikan maksud-maksud dari pernikahan maka dia akan mengetahui bahwa e, pernikahan itu la tuhaqqaq illa bihalil istimta. Tidaklah diwujudkan akad nikah itu melainkan dalam rangka menghalalkan istimta di antara suami istri tersebut. dan itu adalah jalban lil maslahah wa adil mafsadah. Dalam rangka menghasilkan maslahat dan menolak mafsadah yaitu maslahat menyalurkan syahwat pada tempatnya ya dan mafsadat adalah menyalurkan syahwat pada bukan tempatnya yang dia diharamkan maka itu mafsadah maka pernikahan itu adalah dalam rangka mewujudkan maslahah dan menolak menghindari mafsadah dalam hal halul istimta yaitu halalnya penyaluran uh, syahwat pada yang semestinya وقد أفصح ابن قدامة رحمه الله تعالى عن هذا المعنى بقوله dan Imam Ibn Qudamah rahimahullah menjelaskan tentang makna ini di dalam ucapan beliau kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala wali anna nikaha syar'un atau syuri'ah limaslahati zawjaini wa daf'i darari anhuma وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل فيجب تعليله بذلك ويكون النكاح حقا لهما جميعا ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل في العزل كالأمة kata beliau rahimahullah bahwa nikah itu disyariatkan untuk mewujudkan maslahat antara suami istri dan menolak madarat dari keduanya. Dan pernikahan yang demikian adalah muflid ila daf'i darari syahwa yaitu mengantarkan kepada madorotnya apa di, di dihilangkannya madorot daripada syahwat ya syahwatnya kaum lelaki terhadap wanita itu madaratnya akan hilang ya atau akan tertolak dengan apa dengan akad pernikahan tadi ini masalah ya baik pada wanita eh, lelaki ataupun pada kaum wanita juga terhadap lelaki maka wajib kata beliau lima Ibnu Qudamah rahimahullah uh, meletakkan alasan ya bahwa uh, alasan pernikahan disyariatkannya pernikahan ya yang merupakan hak untuk suami istri maka kita katakan alasannya adalah dalam mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat dalam penyaluran syahwat itu tadi. Ini tujuan daripada nikah. Ya, di antara tujuan-tujuan atau maksud-maksudan nikah tentunya. Ya, nah, akan datang pada cabang yang kedua ya e, sebab penghalalan istimta ini tadi ketika dia sudah dihalalkan maka timbul nasab ya lahir anak yang syar'i ya yang Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis beliau bangga dengan ini mukathiru bikumul umam bahwa aku bangga nanti terhadap kalian dengan umat yang banyak. Maksudnya yang banyak wanita-wanita yang banyak melahirkan anaknya. Ya. Karena di awal hadis Rasulullah SAW perintahkan kepada kaum lelaki untuk menikahi wanita-wanita yang al-walud. Ya, al-walud. Zawaju al-walud. Al-walud wal-a'ud. Nah, wanita-wanita yang banyak melahirkan anak yang penyayang ya yang mencintai dan menyayangi suaminya dan yang suka meminta maaf ya terhadap suaminya. Ini wanita yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan ciri dari wanita-wanita penduduk surga atau istri-istri solehah. Walhasil para fikum uh, di antara sebabnya Rasulullah menyebutkan dalam hadis tersebut bahwa ini ukatsiru bikum Kenapa disuruh menikahi wanita-wanita yang banyak melahirkan anak karena Rasulullah bangga nanti di hari kiamat dengan banyaknya jumlah umatnya. Nah, maka apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dari tujuan pernikahan ini adalah menghasilkan maslahah dan menolak mafsadat dalam mewujudkan halul hilul istimta' tadi ini sesuai dengan dalil ya sesuai dengan dalil barakallahu fikum maka dan nikah itu adalah merupakan uh, tujuan yang mulia, ya, yang mewujudkan hak, hak dan kewajiban antara suami istri. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian cabang yang kedua, ya al farouzani cabang yang kedua atau poin yang kedua dari sub pembahasan yang kedua ini adalah thubutun nasab ya menetapnya nasab tabaan li halli li li halli al-istimta' fa inna ma yahsulu lizawjaini min waladin أثناء قيام قيام الرابطة الزوجية المترتبة على الزواج الشرعي باعتباره وسيلة وسيلة إيجاد النسب فإن نسب الولد يثبت من الزوج صاحب الفراش نعم di dalam mengikuti halalnya istimta' ya maka barakallahu fikum ketika terjadi istimta antara suami istri ya maka menghasilkanlah anak ya keturunan di dalam rumah tangga atau tegaknya rumah tangga ikatan pernikahan tersebut. Nah, sehingga istimta itu adalah merupakan wasilah ijadin nasab. Wasilah yang mewujudkan nasab ya anak keturunan atau munculnya terciptanya anak keturunan. Fa inna nasabal walad, maka nasabnya setiap anak itu sabitun ya telah tetap dari suami setiap lelaki sebagai suami ya karena dia adalah sahibil firas pemilik uh, eh, firas firas itu ranjang ya nah maksudnya nasabnya anak yang lahir itu di ditetapkan penyandarannya kepada suami. Alasannya karena suami adalah sahibil firas, ya, pemilik uh, ranjang. Nah, demikian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya yang dinukilkan di sini oleh Syekh Hafizahullah taala. Nah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-waladu lil firash walil akhir al hajar ya bahwa anak itu dinisbahkan atau disandarkan nasabnya kepada pemilik al firas Pemilik al firas adalah az-zauj yaitu suami. Walil akhir al-hajar. Adapun al-akhir, akhir ini adalah yang bersih. Ya. Maka dia dirajam batu, mendapatkan batu, yakni maksudnya dirajam. Ya, maksudnya pezina yang sudah uh, Ya, yang sudah pernah menikah. Nah, eh, watabaiyatu nasabil waladi li abihi mujma'un alaiha ya mengikutkan nasab itu nasabnya seorang anak atau setiap anak kepada ayahnya ini perkara yang ijma yang disepakati ulama ya yang disepakati oleh para ulama dan ini disebutkan oleh dinukilkan oleh Imam Al-Buntuni di dalam kitabnya Daqaiq Ulil Duha nah dan juga di dalam uh, kitab yang lain nah bahwasanya penyandaran nasab kepada ayah itu mujma'un alaiha sesuatu yang disepakati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uhum abaihim ya serulah mereka-mereka itu dengan menyandarkan kepada bapak-bapak mereka artinya berarti panggilan nasabnya disandarkan kepada ayah-ayah mereka. Nah, kapan nasab itu disandarkan kepada ibunya? Ya, disebutkan oleh Syekh Inda inqita'i nasabihi bi jihati abihi ketika nasab dari ayahnya itu terputus. Ya, jadi anak-anak yang tidak jelas nasab dari ayahnya putus karena sebab-sebab maka dia pada saat itu darurat disandarkan nasabnya kepada ibunya ya, kepada ibunya seperti orang yang berzina ya yang berzina menikah tidak melalui ikatan syariah lalu wanita itu mengandung hamil melahirkan anaknya maka ini tidak bisa disandarkan kepada lelaki yang menzinahinya karena apa istimta itu tidak melalui akad pernikahan yang sah maka kondisi yang seperti ini nasabnya anak tersebut disandarkan kepada ibunya kepada ibunya nah tidak kepada ayahnya siapa. Nah, karena wanitanya sudah tidak terpercaya. Ya. Sehingga tidak mungkin disandarkan kepada salah satu. Ya. Karena sudah tidak jelas, karena sudah tidak ada apa? kefikohan atau kepercayaan amanah sehingga ya nasab itu bisa rusak kalau nanti disandarkan kepada uh, lelaki yang mensinahinya tadi ya maka ini alasan ketiga ya kenapa karena ini bisa akan merusak nasab kemurnian nasab maka e, melalui perzinahan itu tadi secara mutlak tidak boleh disandarkan nasabnya kepada lelaki yang e, melakukan perzinahan tadi waliyadzubillah nah berarti yang seperti ini dianggap nasabnya terputus saja ya, maka disandarkanlah nasabnya kepada ibunya kepada ibunya nah atau uh, yang tidak punya ayah ya tapi itu adalah khusus pada siapa Nabi Allah Isa alaihissalam ya sehingga Nabi Isa disandarkan kepada siapa ibunya karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah uh, keistimewaan ya untuk Maryam alaihissalam sehingga dia hamil tanpa ayah ya dan itu adalah uh, roh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke rahim uh, Maryam ya lahirlah Nabi Isa alaihissalam yang tidak punya ayah ya dan ini menunjukkan kebesaran dan kekuatan ya kemampuan Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dinisbahkan kepada ibunya Isa bin bin Maryam Isa bin Maryam Maryam adalah ibunya namun itu pengkhususan para kalafin ya tidak ada lagi di zaman dan setelah kenabian hal yang seperti itu ya maka tidak boleh ada yang mengatakan bahwa ini adalah ya sama dengan Nabi Isa ya itu sudah terputus ya sudah tidak mungkin para fikum Taib. Kemudian kata Syekh Habibullah wa hada hada wa laysa thubutun nasabi qasiran 'ala al-walidain bal yathbutu haqqul waladi bil intisab li abihi alladhi khalaqahu Allahu min ma'ihi wa haqqu thubuti nasabi mundarijun fi haqqillahi ta'ala fala yamliku ahadun minhuma nafya nasabil waladi ba'da thubutihi aw ithbatahu li ghairi sahibihi id yanbaghi ib'adu kulli al-ajanib wal ghuraba min al-musyarakati min al-musyarakati fi nasabihi al-haqiqi ولهذا أبطل الله تعالى التبني لكونه معدودا من تزوير النسب Nah, demikianlah para fikum bahwa uh, penetapan nasab itu ya menjadi hak anak setiap anak yang lahir ya yang di, disandarkan dinasabkan kepada ayahnya disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak tersebut melalui air dari ayahnya ya nasab ini ya ini merupakan uh, hak Allah Subhanahu wa taala ya yang Allah taala tetapkan nasab itu kepada setiap ayah ya bukan kepada ibunya nah maka barakallahu fikum uh, setelah anak itu tetap nasabnya maka tidak boleh di, dinafikan dihilangkan ya atau tidak boleh menetapkan nasab kepada yang bukan haknya nah barakallahu fikum ya jadi penetapan nasab itu adalah syariat dari Allah taala yang disandarkan kepada ayah ya setiap anak yang lahir dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dalam penetapannya ya maka tidak boleh dikaburkan ya tidak boleh dibalik ditetapkan apa yang bukan nasabnya dinasabkan apa ditiadakan apa yang menjadi nasab nah tidak boleh barakallahu fikum ya sehingga Allah taala membatilkan at-tabanni ya tabanni itu mengangkat mengambil anak angkat ya kemudian menyandarkan nasabnya anak itu kepada dirinya angkatan nasab namanya ya jadi ada angkat dan itu termasuk kata beliau ma'du dan minta suwirin nasab orang yang melakukannya dianggap pendustaan terhadap nasab suwir itu sur yakni pendustaan ya tidak boleh barakallahu fikum anak angkat disandarkan kepada uh, bapak angkatnya nasabnya dan ini banyak ya kadang juga kita keliru ya dalam permasalahan ini anak angkat kita tahu anak angkat kadang-kadang kita memanggil dia dengan kunyanya dari anaknya tersebut nah, ini sebenarnya kesalahan keliruan dan ini tidak boleh contoh misalnya seorang ayah ya bernama Ibrahim anak angkatnya bernama Ismail sebagai contoh ya. Kemudian ayahnya yang bernama Ibrahim tadi kita panggil Abu Ismail. Ya, bapaknya Ismail. Panggilan ini walaupun kita tidak mengatakan Ismail bin Ibrahim, itu jelas keliru. Tapi ketika kita mengatakan Abu Ismail, itu mengesankan kepada penyamaran nasab. Ya, bahwa berarti anak itu adalah namanya Ismail bin Ibrahim. Kenapa? karena kita panggil dia Abu Ismail. Ini sebagai contoh. Ya, di sini tidak boleh ya apa yang disebutkan oleh Syekh di sini sangat jelas. Ya, walihada abdalallahu taala at-tabanni liqaulihi ma'dudan min tazwirin nasab. Allah taala membatilkan ya, mengangkat anak angkat itu lalu dinasabkan kepada bapak angkatnya dan itu digolongkan dalam bentuk taswir an-nasab pendustaan nasab demikian para kalafikum fatabi'atun nasab idan wa ma yatadammanuhu min taba'iyyati haqqil walidain wal waladi li haqqillah ta'ala tukawwinu dhamanatan asasiyatan bi thubuti nasabil waladi wa istiqrarihi al-a'ili wal muhafadhati alayhi min kulli ma min sya'nihi markazahu asy-syar'i المجتمع وما يترتب على ذلك المركز من حقوق وال من حقوق والتزامات وذلك بسبب ما تجربه الأهواء والنزوات من التلاعب بمصير النسب بالاختلاط أو المشاركة في غير النسب الحقيقي نعم demikian barakallahu fikum apa yang telah kita sebutkan tadi nah ya bahwa uh, nasab itu adalah hak ya ayah setiap ayah dan itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita bacakan tadi pada uh, ayatnya dalam suratul ahzab ud'uhum li abaihim panggillah serulah mereka itu ya, di anak-anak itu anak-anak kaum muslimun ya dengan penyandaran kepada bapak-bapak mereka nah tentunya dimaksud abaim di sini adalah uh, bapak kandung ya dalam nasab nah yakni yang yang dia tercipta melalui sebab air ya dari lelaki tersebut dari air. Nah, sehingga ini wajib untuk dijaga ya penetapan nasab ini wajib untuk dipelihara ya tidak boleh dirusak nah karena ini akan memberi pengaruh baik di masyarakat ya ataupun di mana saja maka tidak boleh dengan sebab hawa nafsu ya bermain-main dalam permasalahan ini yaitu melakukan pencampur adukan nasab yang tidak jelas ya sehingga berubah nasab yang hakikiyah ya kepada nasab yang uh, palsu ya yang tidak benar. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab al cabang yang dua dan cabang yang ketiga adalah fukutu hurmatu al yaitu tetapnya keharaman musaharah. Musaharah itu